Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandhumah Al-Baiquniyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai hadis yang dikenal dengan apa kemarin barakallahu fikum muttarib guncang. Guncang itu enggak kokoh artinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya datang dengan berbagai macam lafaz, sanad atau matan yang berbeda-beda sehingga membuat orang itu goncang untuk menghukuminya. Tapi kegoncangan tersebut bisa ditegah dengan dua cara. Pertama, disinkronkan, dijamak kalau memungkinkan. Kedua, ditarjih kalau memungkinkan. Kalau tidak mungkin bagaimana? Ya tetap masih dalam keadaan goncang. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan contohnya, misaluhu contohnya hadis Barirah Hadis mengenai Barirah radhiyallahu anha Barirah seorang budak wanita awal mulanya. Dimerdekakan oleh Aisyah hina a'taqatha Aisyatu radhiyallahu anha. Saat itu Barirah ini nah ketika menjadi budaknya Aisyah radhiyallahu anha dimerdekakan oleh Aisyah. thumma khayyaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an tabqa ma'a Tapi karena sudah merdeka, suaminya kan belum merdeka. Akhirnya Rasulullah kasih pilihan kepada Barirah, wahai Barirah, Eh, kamu milih bagaimana ini? Suamimu belum merdeka, itu Mughith. Suaminya namanya Mughith. Paham ya? Nah, Barirah ini istrinya. Kita lihat. Rasulullah kasih pilihan kepada Barirah ala an tabqa ma'a au an au an sahoh nikahaha minhu. Ngasih pilihan. Kamu masih mau tetap bersama suamimu, itu Mughith, atau pisah? Pisah pernikahan karena Mughith masih budak, Barirah sudah merdeka. Amlum, Ayo, Pak. Fa fi ba'd riwayatil hadis anna zawjaha wa huwa mughith kana hurran. Ternyata datang dalam hadis yang lain, mughith ini yang sebagai suaminya itu ternyata orang merdeka. Bukan budak itu ya. Berarti kan mutarif ini. Amin. Ya? Hadis yang pertama menyebutkan ngasih pilihan kepada barilah masih mau tetap dengan suaminya atau tidak? Karena suaminya budak. Paham ya? Nah, abdun itu istilahnya ya. Atau mau pisah. Ternyata dalam riwayat yang lain dijumpai mughis ini memang sudah merdeka itu. loh mungkin memang sudah merdeka. Wabi ba'd riwayat annahu kana 'abdan. Dalam riwayat yang lain sebagiannya mengatakan budak. Berarti goncang enggak ini? Goncang. Riwayat yang ini mengatakan budak, riwayat yang, yang ini mengatakan merdeka. Ini fil hadis ikhtilafun wal hadis wahid. Jika demikian berarti hadis ini ada perselisihan, ada perbedaan. Padahal hadis cuma satu. Wal jam'u ghair mumkin. Menjamaknya di sini enggak mungkin, mensinkronkannya enggak mungkin. Apa langkah yang berikutnya? Fana mal bitarjih. Maka kita menggunakan tarji, menguatkan mana yang lebih kuat. Kita lihat. Warajih, pendapat yang kuat, Anahu kana 'abdan. Dulunya Mughis ini adalah 'abdan budak. Fa kana huwa apabila itu yang kuat, idan nulhi al marju, Berarti kita nulhi, menghilangkan yang marju, Menolak, menghindarkan yang Marju itu lemah. Rajih itu kuat, marjuh itu apa? lemah. Paham belum? Yang rajih ternyata mukhit apa? Budak, ya enggak? Berarti yang marjuh itu kita tinggalkan. Nulghi, kita hilangkan. Wa na'khudh bir rajih dan kita mengambil yang rajih. Wa yakun rajihu hadza saliman minal ittirab li'annahu rajih. Maka pendapat yang kuat inilah yang selamat dari kegoncangan karena itu yang kuat. Paham belum? Kalau digabungkan sinkron kan enggak bisa. Pakai tarjih bisa, ternyata yang rajih budak mungkis tersebut. Paham belum? Sehingga yang rajih kita ambil, yang madhur kita tinggalkan. Wa idza lam yakun ikhtilaf fi asl makna fala ittiraf. Kalau pada asal maknanya itu enggak ada perselisihan, itu enggak ada kegoncangan. Bi an yakuna amran janibiyan yaitu menjadi eh, barakallahu fikum dengan catatan na barakallahu fikum nah menjadi perkara yang lain yang di luar pembahasan misalkan. Paham belum? Itu enggak ada ittiraf di situ. Nah, tapi kan di sini kan posisinya kan nggak bisa digabung gitu loh. Mengambil yang rajih, yang rajih ternyata Buddha. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya barakallahu fiikum misal ikhtilafur ruwat fi samani jamali Jabir radhiyallahu anhu. Ini juga penting. Contohnya mengenai apa perselisihan mengenai nah perbedaan para perawi mengenai harga ontanya Jabir yang dijual ke Rasulullah. Kan pernah Rasulullah membeli ontanya Jabir itu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Wa ikhtilaf ruwat fi hadis Fadalah bin Ubaid fi samanil qiladah. Naam. Dan juga perselisihan para perawi mengenai hadisnya Fadalah bin Ubaid mengenai harga iladah kalung. Alati fiha dhahabun wa kharazun. Ya, kalung yang apa? Yang di situ barakallahu fikum jazakumullah. Naam, tercampur antara emas dan juga perak. Hal istaraha bisnai asyara dinaran. Apakah Rasulullah itu membelinya dengan 12 dinar au bi aktsar min dzalika au bi aqal dengan harga yang lebih dari 12 dinar itu atau kurang ini perselisihan ya riwayatnya berbeda-beda mengenai harga untanya Jabir yang jual ke Rasulullah dan mengenai harga kalung yang nah barakallahu fikum Rasulullah pernah membelinya paham belum ini nah fanaqul kita katakan hadza ikhtilafu la Perselisihan seperti ini enggak bermasalah, enggak masalah sebenarnya. Kenapa? Li'annahu la ya'udu ila asl makna. Karena enggak kembali kepada asal makna. Maknanya di sini apa sih maknanya? Jual beli itu loh. Intinya jual beli, clear ijab kabul bayar. Perkara harga enggak masalah itu loh. Paham Perkara harga masalah enggak? Enggak masalah kan mau tahu harganya ontanya Jabir berapa harganya enggak perlu. Yang penting Jabir menjual ontak kepada siapa? Rasulullah. Dengan mensyaratkan apa? Jabir menaikin onta tersebut sampai ke Madinah. Syarat yang diperbolehkan. Paham belum? Ayo kita lihat. Kata beliau, wa huwa dhahab dzahab dhahab Intinya itu menjual emas dengan emas. Paham ya? Naam. Li'annahum kulluhum muttafiquna ala annaha qilalatun fiha dhahabun wa kharazun. Karena mereka semuanya itu barakallahu fikum jazakumullah. Naam. Kharaz itu sebenarnya itu campuran itu ya, cuman campurannya itu enggak murni emas, berarti tetap ya, tapi dominannya emas, dominannya emas. Nanti dilihat lagi nanti. Intinya apa? Intinya Rasulullah menjual eh, membeli apa? Menjual membeli apa? Emas tersebut dengan emas juga kan dinar kan terbuat dari emas, benar. Ya enggak? Nah, kita lihat. Wa kanat qad bi'at bidananir. Saat itu emas tersebut dijual dengan apa? Dengan dinar juga. Jadi emas emas jelas. Kalau dinar terbuat dari emas, emas dengan emas enggak masalah gitu loh. Paham belum? Emas dengan emas enggak masalah karena harus harus mithl mithlin yadan biyadin. Walakin kam adadu hadid dananir, tapi jumlahnya berapa dinarnya ini? Ini enggak masalah. Mengenai jumlah enggak masalah. Intinya sama-sama apa? Yang dijual itu emas dengan emas. Qad ikhtalafa tapi ruwat, para perawi sudah berselisih. Walakin hadzal ikhtilaf la yadur, tapi perselisihan ini tidak membahayakan. Wa kadzalika hadits Jabir radhiyallahu anhu, faqad ittafaqa ruwatu ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Seperti itu pula hadis Jabir radhiyallahu anhu, sungguh para perawi telah sepakat bahwasanya Rasulullah itu membeli untanya Jabir. Wa anna Jabiran istarata an yarkabahu ilal Madinah. Bahwasanya Jabir mensyaratkan apa? Ingin barakallahu fikum menaikin unta tersebut ke Madinah. Jadi Jabir mensyaratkan akhirnya <clears throat> Unta tersebut membawa, membawa Jabir ke Madinah. Amnum, bukan Jabir yang membawa ontanya, tapi ontanya yang membawa Jabir ke mana? Ke Madinah. Naam. Walakin ikhtalafu fi miqdari tsaman, cuman mereka berbeda pendapat mengenai harganya berapa itu loh. Harga ontanya itu berapa? Fanaqul inna hadzal ikhtilafa la yadur. Sesungguhnya perselisihan mengenai harga ini enggak berbahaya. Intinya benar-benar sudah clear dibeli oleh Rasulullah, Jabir mensyaratkan naikin onta tersebut sampai ke mana? ke Madinah. Itu intinya. Li'annahu la ya'udu ila asl makna karena mengenai harga tadi tidak kembali kepada makna asalnya. Alladhi siqa min ajlil hadith Makna aslinya yang sebutkan apa? Hadis tersebut dalam rangka menjelaskan bahwasanya Rasulullah membeli untanya Jabir. Sudah itu aja. Mengenai harganya enggak masalah. Paham ya? Enggak perlu nah barakallahu fikum dipermasalahkan. Wa al ahadits al-muttarib. Berikutnya, hukum hadis muttarib apa hukumnya? Huwa buat dha'fu kata beliau. Hukum hadis mutarib yang guncang itu dha'af lemah. Li'anal itera berruat fihi dikarenakan keguncangan para perawi di dalamnya ala hadal wajhi berdasarkan sisi seperti ini ya dulu ala annahum lam yathbituhu menunjukkan bahwasanya mereka itu tidak kokoh hafalannya gitu loh paham ya nah tidak kokoh hafalannya sehingga berbeda-beda gitu loh nah tidak apa tidak kuat Wa ma'lumun anal haditha idza lam yakun madbutan. Naam. Dan sudah diketahui bahwasanya suatu hadis apabila tidak na'am barakallahu fiikum tidak bisa dipastikan, tidak bisa dipastikan, fahuwa min qismiz dhaif. Berarti dia termasuk pembagian daripada hadis yang dhaif yang lemah. Paham ya, Wa qalu muttaribun inda uhayil fanni qad yaqulu qailun limadha saghara kalimat ahl ahlun kenapa ditasghir uhail fu'il ahlun jadi uhailun fu'ilun kan tasghir ini na'am wa hal yanbaghi an yusakhir ahlul ilm apakah boleh kita eh, menganggap kecil ahlul ilm ahlul ilm kok dianggap kecil itu boleh enggak gitu loh ahlun itu kan besar kalau uhailun kecil paham ya na'am tiflun itu kan agak besar kalau tufailun lebih kecil lagi kitabun itu kan besar kalau kutaibun kecil nah ini uhailun apakah boleh eh, menganggap kecil ahlul ilm fanaqul innal muallifa ittarahu an-nadmu ila tasmir muallif di sini terpaksa terpaksa nam barakallahu fikum dalam pantun ini dibikin tasghir terpaksa aja karena yang namanya pantun seperti itu kadang, kadang ada yang namanya apa darurah syi'riyah darurat itu yang tanwin jadi enggak tanwin fi'il pun ada yang ditanwin juga kalau pantun itu kita lihat kata beliau Naam, walihada yu'tabar at minta min tamamil bait faqat. Di sini oleh karena ini meng, dianggaplah tasghir tersebut hanya penyempurna pantun saja. Wa inna kana 'alaihi an yaqul 'inda ahlil fan. Wa inna sebenarnya lebih pantasnya kalau beliau mengatakan apa menurut ahli fan, menurut orang yang Nah, barakallahu fikum mumpuni dalam bidang studi ini. Nah, fan itu kan bidang studi ya. Jadi, nah barakallahu fikum orang yang mumpuni dalam bidang studi tahu gitu loh Fa idza qala qailun al-fannu 'indana khairu mahmudin 'urfan. Naam. Barakallahu fiikum kita lihat sini. Al-fan, naam, secara 'urf di sisi kami itu enggak terpuji. Naam. Karena fan itu para penyanyi aslinya. Aslinya makna lainnya para penyanyi. Para penyanyi eh, barakallahu fiikum para pendangdut pendangdut atau yang semisalnya itu menurut kami tidak apa? Tidak terpuji menurut apa? tradisi atau uruf Fanaqul innal murada bil fan indal ulama huwa sinf. Ini penting ini ya. Tapi yang diinginkan fan di sini menurut para ulama bukan penyanyi tadi itu, tapi apa asinf yaitu na barakallahu fikum bidang studi tadi itu. Bidang studi atau studi tertentu. Naam. Jadi contohnya si fulan ini fannya dalam bidang ilmu, ilmu saraf misalkan. Udah, studinya itu yang dia mumpuni gitu loh ya. Si fulan ini memumpuni dalam apa? Dalam dalam bidang apa? Eh, fannya adalah fan nahwu. Ya, bidangnya bidang nahwu tadi itu. Studi masalah nahwu. Nah, pelajaran maksudnya. Qala syair berkata syair, "Tamannaita antum sifatihan munadziran bi ghairi ana'in wal jununu fununu." Nah. Ini maknanya kita lihat sini yakni annalladhi yatamanna an yumsiya faqihan munadhiran bahwasanya orang yang punya angan-angan untuk sore harinya menjadi seorang faqih munadiran yang bisa mendebat bi ghairi ta'abin tanpa ada rasa capek fa inna majnun. Maka orang gila itu. Dia pengen sore langsung menjadi orang alim itu Sore hari langsung menjadi orang alim, menjadi orang faqih, eh, pandai debat tanpa ada rasa capek. Ini kata beliau fa inna majnun, berarti itu orang gila. Paham ya? Karena nggak bisa dalam waktu singkat seperti itu. Wal junun pun. Sedangkan orang gila itu bertingkat-tingkat, ya enggak? Nah, bermacam-macam min jumlatiha an yaqul qa'il Termasuk diantaranya, naam uridu an akuna faqihan munadiran wa ana naimun alal firas ini. Di antara orang gila, di antara bentuk orang gila, e, pembagian orang gila, macam-macam orang gila, macam-macam ya enggak? Ada yang orang gila, nah barakallahu fikum gilanya ekstrim, paham ya? Ada yang sederhana, ada yang sedang-sedang. Nah ini termasuk apa? Termasuk secara global Orang gila adalah orang yang mengucapkan, aku ingin menjadi orang fakih, pandai debat, Eh, dalam keadaan aku tidur di atas kasur. Paham ya? Ini sudah dikatakan orang gila. Kenapa orang gila? Karena kalau dia ingin menjadi orang fakih, orang yang nah berilmu, otomatis dia enggak tidur di atas kasur, ya enggak? Nah, barakallahu fikum idza kunta la idza kunta la tafhamu wala anta idza kunta apa itu? Idza kunta la taqra'u wala anta fahimu, mautuka khairun min hayatika daimu lailuka la'ibun naharuka lanam barak naharuka la'ibun lailuka naimu famithluka fid dunya ta'isul bahaimu kalau kamu tidak membaca tidak mau memahami maka matimu itu lebih baik daripada hidupmu nah paginya eh, siangnya main-main malamnya tidur maka hidupnya dunia bagaikan apa binatang ternak olehnya billah nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah wa nasallahu alaihi wa fiqan wa iyyakum lima yuhibbuhullahu ويرضاه والحمد لله رب العالمين